Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bertemu kembali di udara <clears throat> bersama bimbingan bahasa Arab untuk pemula yang mana malam ini kita akan melanjutkan uh, pelajaran Ad-Darsus Salisa Ashar pelajaran ke-13 dan malam ini kita sudah masuk di At-Tamrin As-Salis latihan ketiga At-Tamrin As-Salis Perhatian ketiga. Adif al-asma al-atiyah marratan ila ismin zahir wa ukhra ila domirin kama huwa muwaddahun fil mital. Ini ada di halaman safha wahidun wa sab'un. indi الذي tabatul الطابة Fa التمرين الثالث في صفحة واحد وسبعون أما في الطبعة القديمة في صفحة كم يا أخوان؟ Saratun wa sab'un. Hmm. yang punya buku cetakan baru ada di halaman 71, latihan 3 ini ada di halaman 71. Adapun yang memiliki cetakan lama ada di halaman 73, Saratun wa Taib sebelum kita masuk ke at-tamrin as-salis, qabla Anna nadkhul fi at-tamrin as-salis sebelum kita masuk ke latihan ketiga, yahsunu bina an nuraji awalan ad-dars tsalits asyar. Kiranya perlu kita ulang kembali terlebih dahulu pelajaran ke-13. Thumma ba'da dzalika nadkhul fi at-tamrin ats Kemudian setelah itu kita akan masuk ke pelajaran ke eh, afwan ke tamrin ke-3. Nah. Baik ikhwan di studio istami'u thumma kariru ad-dars tsalits asyar. Nah, istaidu ikhwan. Nah. <clears throat> Baik. Istami' thumma karir. من هؤلاء الفتية الطوال يا علي من هؤلاء الفتية الطوال يا علي نعم هم طلاب جدد هم طلاب جدد من أين هم من أين هم هم من أمريكا هم من أمريكا أهم زملاؤك أهم زملاؤك نعم هم زملائي نعم هم زملائي هم في فصلي هم في فصلي أهم مجتهدون أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم ما أسماؤهم ما أسماؤهم ما أسماؤهم نعم أسماؤهم هيا يا أخوان أسماؤهم أسماؤهم ياسر وزكريا ياسر وزكريا وموسى وعبد الله وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال الكصار ومن هؤلاء الرجال الكصار هم حجاج هم حجاج من أين هم من أين هم بعضهم من الصين بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان وبعضهم من اليابان أين موسى وأصدقاؤه أين موسى وأصدقاؤه ذهبوا إلى المطعم ذهبوا إلى المطعم نعم طيب الآن ندخل في التمرين الثالث kita masuk ke انظروا صفحة واحد وسبعون الذي عنده كتاب الطب من الطبعة الجديدة Antum yang punya buku cetakan baru sekali lagi At-Tamrin Ats-Tsalits fi Safha Wahid wa Sab'un. Latihan ketiga ada di halaman 71. Amma alladhi indahu al-kitab min at-tab'atil qadimah yang punya buku cetakan lama At-Tamrin Ats-Tsalits fi Safha kam? Salasatun wa sab'un. Yang punya cetakan lama ha, halaman atau latihan nomor 3 ini ada halaman 73. Nah. استمع جيدا أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال مرة أخرى أنا أقرأ المطلوب هنا أضف الأسماء الآتية Mana adif ya, kawan? Nah, atau dengan kata lain sambungkan. Gabungkan. Al-asma al-atiyah. Al-asma jamak min ismun. Nah. Kata-kata benda al-atiyah di bawah ini. berikut atau di bawah ini marratan ilas min zahirin hmm. marratan ilas min zahirin pertama kita sambungkan ke isim zahir nama mana isim zahir nama jelas atau nama terang enam Wa ukhra ila dhamirin dan yang kedua atau yang lainnya sambungkan atau gabungkan ke domir Kata ganti. Kama huwa muwaddahun fil mital seperti yang dijelaskan pada contoh atau misal. Antum lihat misalnya, misalun abnaun. Antum lihat ya, kan misalun abnaun. Nanti kalau ada perbedaan e, dengan cetakan nama tolong diberitahu. Nah. Abnaun. Antum lihat bagaimana contohnya di sini. Yang pertama abnau Muhammadin abna'u Muhammadin. Antum lihat kalimat abna'u atau isim abna'un disandarkan atau digabungkan atau disambungkan dengan isim zahir. Nama terang atau nama jelas. Yaitu di sini Muhammad. Sehingga ketika digabung abna'u Muhammadin. Apa yang terjadi ya, kawan? Kalau masing-masing berdiri sendiri, abnaun dengan Muhammadun berdiri sendiri masing-masing, maka bagaimana harakatnya? Anak katakan kalau seandainya masing-masing berdiri sendiri, abnaun lalu Muhammadun berdiri sendiri, maka bagaimana harakatnya? Abnaun lalu Muhammadun. Ketika kita gabung, maka antum lihat abna'u Muhammadin. Apa yang terjadi di sini, Ikhwan? Al-idhafah. Al-idhafah. Bagaimana perubahannya di sini? Ah, Abnaun yang tadinya dhammatain kita apa kan Dhammah. Kita jadikan dhammah saja. Lalu Muhammadin karena posisinya sebagai ah, apa ya, Fan? Mudhafun ilaih maka dia majrur. Majrur di sini adalah dengan kasratain. Abna'u Muhammadin. Ana rasa ini satu uh, permasalahan sudah kita pelajari sebelumnya. Harus kita balik? Banyak banyak abna'u Muhammadin. Di sini uh, isim abna'un kita sandarkan, kita gabungkan, kita uh, sambungkan dengan isim zahir yaitu Muhammad. Kemudian yang kedua abna'uhu. Abna'uhu. Apa yang terjadi di sini, Ikhwan? Abna'u kita gabung dengan domir. Kita gabung dengan kata ganti. Di mana domirnya di sini, Wan? Mana kata gantinya di sini? hu hu hu di sini maknanya معناه Muhammad. محمد هو هو هو هنا بمعنى Eh, yaudu ila Muhammad. Nah, kembali kepada Muhammad kembali kepada Muhammad abna'uhu di sini isim abna'u kita gabungkan kita sandarkan dengan eh, domir yang pertama tadi kita sambungkan dengan nama jelas nama terang isim zahir yang kedua kita gabungkan dengan apa ikhwan di sini? Dengan domir. Dengan kata ganti. Domirun. Di sini domirnya apa? Huwa. Hu. Huwa. Nah. Wadah Allah. Nah, mudah-mudahan ini juga jelas di rumah. Ikhwan akhwat yang di rumah juga jelas insya Allah. Kita coba. Kita coba. Nah. Man kera awalan? soal awal? Syekhana? Masya Allah. Fadal ya مباشرة مباشر لا اقرا اولا ال- الاسماء هذه أسماء طلاب ن- نعم هم نعم نعم جيد sekali lagi ya akhi asmaun أسماء الطلاب الطلاب هم نعم ما شاء الله واضح ال- ال- الصوت. أسماء الطلاب Naam, yang pertama kita gabung asma dengan طلاب tulab. Asma'ut tullabi. Ahsan. Yang kedua dengan dengan domir Asma'uhum. Asma'uhum. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fikum. Nama ya akhi? Bukan tulabin. La asma. La di sini karena alif karena kalimat at-tulab dengan alif lam maka asma'ut tulabi. Nah. Kecuali kalau alif lamnya hilang. Kecuali kalau alif alif lamnya hilang, maka bisa asma'u tulabin. Tapi kalau di sini soalnya kalimat at-tullab ada alif lamnya, maka asma'ut tullabi. paham tak Farhin? Dan ingat bagaimana kalif, uh, fa, uh, tanwin tidak mungkin bergabung dengan alif lam. Ahsan ya akhi, barakallahu fikum. طيب اثنان من يقرا انت يا فرهين Zumal Zumala'u Zumala'u, نعم زملاء نعم ما معنى Zumala'u? Nah. زملاء جمع من زميل زميل ما معنى زميل صديق صديق صاحب sahabat kawan teman zumala'u berarti teman-teman atau kawan-kawan nah fadhal ya akhi زملاء نعم حامد نعم Ka. ka Hmm. Ma- ka- الكاف هنا بمعنى- بمعنى ماذا يا فرهين ka kamu أنت anta نعم أنت جيد تفضل زملاء رحمك Zumala Nah, zumala'u Zumala'u Hamidin. Jaid, zumala'u Hamidin. Nah. Yang kedua? Zumala'uka. Zumala'uka. Ahsantik. Nah, mustahil nanti Syekh? Fadal Syekh. Asdiqa'u. Nah. Al-mudarrisi. Hu. Asdiqa'ul mudarrisi. Naam, asdiqa'ul أصدقاء المدرس نعم أصدقاء مدرس ممتاز أصدقاؤه أصدقاؤه أحسنت جيد جيد أحسنت طيب طيب التمرين الرابع الآن ندخل في التمرين الرابع ثم بعد التمرين الرابع نفتح المجال للمستمع اقرأ المثال أنتم lihat latihan keempat ya ikhwan اقرأ المثال اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله اقرأ المثال bacalah contoh ثم mana ثم kemudian hawwilil jumal al atiyah rubahlah kalimat-kalimat berikut mislahu semisal dengannya nah bagaimana contohnya kita lihat misalu misalun At-talibu zahaba ilal mat'ami. At-talibu zahaba ilal mat'ami. Atarjim antaya haritwan. At-talibu zahaba ilal mat'ami. Pelajar itu pergi ke restoran. Mumtaz, ke restoran atau rumah makan. Nah, lihat atau baca lagi bagaimana perubahannya. At-talibu zahaba ila al-mat'ami. Naam, perubahannya At-tullabu ila al-mat'ami. Naam. Para pelajar itu pergi ke uh, rumah makan. Nah, mereka semua pergi ke rumah makan. Apa perubahannya di sini, ikhwan? mufrad ke jamak Ustaz. Nah, tadinya isim isimnya mufrad tunggal at-talibu berubah menjadi jamak at-tullabu. Karena isimnya atau karena at-talibnya berubah menjadi at labu maka kata kerjanya pun zahaba kata kerjanya itu zahaba juga harus berubah lihat bagaimana perubahan di sini zahabu ditambah dengan wow wow zahabu karena dia menunjukkan jamak at-tullabu zahabu ilal mat'am kalau antum pertahankan at-tullabu zahaba ilal mat'am tentu ini salah nah Syafakumullah jami'an. Baik. Alan kita baca dulu soalnya sama-sama contohnya Ikhwan. Haya, istami' thumma karir. Haya, at-talibu zahaba ilal mat'ami. الطالب ذهب إلى المطعم الطلاب ذهبوا إلى المطعم الطلاب ذهبوا إلى المطعم نعم جيد آه من يقرأ إذن السؤال الأول فضل يا آه فواز ما شاء الله الطالب جلس في الفصل نعم الطلاب جلسوا في الفصل ممتاز الطلاب جلسوا في الفصل أحسنت اثنان من يقرأ فضل يا إحسان اثنان نعم المدرس خرج من المدرسة نعم المدرسون خرجوا من المدرسة جميل نعم المدرسون خرجوا من المدرسة نعم تفضل يا رضوان ما شاء الله ثلاثة اقرأ ثلاثة ذهب إلى السوق طيب التجار ذهبوا إلى السوق جيد جمع daripada التاجر التجار ذهبوا إلى السوق ini perlu dihafal الطالب jamaknya الطلاب أو التاجرون التاجرون وال- والله لا أعرف لكن المعروف المشهور التجار لا ندري التاجرون هذه هل هذا منك أو من ال- من العرب لا أدري المدرس جمعه المدرسون التاجر جمعه التجار نعم، جميل نفتح طيب المجال. نفتح المجال المستمع Tapi bagi para pendengar kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi secara langsung Pembelajaran bahasa Arab kita pada malam ini di pelajaran yang ke-13, tamrin yang ke-3 dan ke-4. Anda bisa menghubungi di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Dengan siapa? Ibu, ibu, ibu di mana? Umi Hasan Bekasi. Oh iya, iya. Umu Hasan. Kaifa ki Umu Hasan? Bikhair. Bikhair. Jawabannya bagaimana Umu Hasan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair. Bikhair. Jaid. Fadlul Muhasan dibaca At-Tamrin As-Salis. At-Tamrin As-Salis. Da dari latihan ke? Tiga. Tiga, nah. Asma'un Nah, Asma'un. Talibun. Ya mana umum? Sekali lagi. Asma'u talibi. Afan umum. Sekali lagi dibaca dulu dari awal. Asma'un. Asma'un. Lalu Atulabi. Atulabi. Sekali lagi at Atulabi. tulabi Lamnya ada tasdidnya Atulabi. Atulabi. At-tulabi. Naam. Hum. Hum. Silakan dijawab. Asma'u tolabi. Asma'ut tulabi. Asma'ut tulabi. Naam. Kemudian? Asma'uhum. Asma'uhum. Jayid. Teruskan, Umu. Zumala'u. Naam. Hamidin. Hamidin, naam. Ka. Ka. Ma mana ka di sini, Umu? Uh, anta. Anta. Jayid. Zumala'u Hamidin. Nah. Zumala'uka. Zumala'uka. Jayid. Terakhir, Umu. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Al-Mudaris Hu, هو نعم أصدقاء mudarisi. نعم yang kedua أصدقاؤه أصدقاؤه جميل Ahsanti. Syukran. جزاك khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ummu Ahsan yang ya berinteraksi secara langsung di melalui telepon bagi Anda para pendengar yang ingin mencoba bergabung kembali di 8236543. Kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman di Citerep. Baik, oh, iya, baik. Kaifa Abu Lukman? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Lukman. Uh, eh, at-tamrin ar-rabi. Iqra at-tamrin ar-rabi. At-talibu Iqra ar-raqam awalan min fadlik. Wahid. Wahid. Naam. At-talibu jalasa fil fasli. Naam. At-tulabu jalasu fil fasli. Mumtaz. Nah. Isnan. Isnan. Al-mudarrisi. Al-mudarrisu. Nah. nah. Khoroja minal madrasati. Mumtaz. al nah khoroju minal mudar minal minal madrasati. Jamil. Diterjemahkan bisa Abu Lukman dari rakam pertama? Eh, murid duduk di dalam kelas. Hmm, taib. Isnan? uh, guru uh, pergi ke sekolah. Nah, keluar? Keluar ke seko uh, dari sekolah. Keluar dari sekolah. Ya. Nah. Salasa? Salasa. At-tajiru dhahaba ila suqi. Ila suqi atau ila suqah? Ila suqi. Nah, kenapa ila suqi ya, Bu Lukman? Uh, ada ada apanya sih? Ada ilahnya jadi. Ada harful jar. Iya, harful jar. Ilah, ada Belum paham Ustaz. Ah, alhamdulillah ingat alhamdulillah. Fadal, fadal. Sekali lagi Abu Abu Rahman. Tajiru dahaba ila suqi. Nah, dirubah. At-tujaru dhahabu ila suqi. Jamil. Naam, ahsant. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abu Lukman di Citerap. Tapi kita angkat kembali, Ustaz. Ya, penelpon yang selanjutnya bagi Anda yang ingin bergabung di 8236543. Pelajaran yang ke-13 untuk malam ini dan tamrin yang ketiga. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Alfi di Pasar Rebo, Jakarta ya. Timur. Abu Alfi hmm. di Pasar Rebo ya. Baik. Iya. Abu Alfi dari Tamrin Ar-Salis. Latihan ketiga. Nah. Asma'un. Naam. at tulabu at tulabi at tulabu Nah, di sini ta, di buku saya kasrar at tulabi Oh, at tulabi Nah. Asma'un at tulabi Um Nah. Asma'u tulabi. Jayid. Yang kedua? Asma'uhum. Asma'uhum. Jayid. Ma mana hum di sini Pak Abu Alfi? Hum mereka. Mereka, jamil. Nah, teruskan. Zumala'u. Zumala'u. Hamidin. Ka. Sekali lagi. Hamidin. Hamidin. Nah. Ka. Nah. Zumala'u Hamidi. Sekali lagi Abu Alfi. Zumala'u Hamidi. Hamidin. Eh. Naam. Zumala'u Hamidin. Naam. Zumala'uka. Jamil. Zumala'uka. Ahsan. Ma mana zumala Abu Alfi? Zumala teman-teman. Teman-teman. Eh, Jama' min Jama' min Zamil. zamilun. Zamilun. Taib. Ahsant. Istamir. Asdiqa'u al-mudarrisi hu. Naam. Asdiqa'u Asdiqa'ul mudarrisi ممتاز Asdiqa'uhu. ممتاز بارك الله فيكم شكرا يا أبا ألفي جزاك الله خيرا Iya. Baik, jazakallah khair kepada Bu Alfi. Tapi sudah penelpon kembali kita terima di 8236543 bagi para pendengar yang ingin bergabung silahkan kita angkat penelpon yang keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Dengan siapa kamu di mana? Ibu Ratmi dari Kapur Rambutan. Iya. Ya, Ibu Ratmi. Uh, ada ya? bukunya? Ya? Ada bukunya Ibu Ibu Ratmi? Ada, ada bukunya. Baik, alhamdulillah. Tafadhol. Uh, eh, ya, pelajaran keberapa, Pak? Pelajaran ke? Uh, eh, tamrin Arabi, latihan keempat. Oh, uh, iya tiga nomor itu, Bu Rafi, silakan. Nah. libu talibu jalasa fil fasli. Mumtaz. At-tulabu jalasu fil fasli. Masya Allah. Ah, isnai. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Nah. Al-mudarris al-mudarrisu Sekali lagi Al-mudarrisuna kharaju nah. minal madrasati. Nah, sekali lagi Bu Ratmi, al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna kharaju minal madrasati. Nah, mumtaz. Ya. At-tajiru zahaba. At-tajiru. Ah, Umu. Salasa. Oh, salasa. Nah. At-tajiru zahaba ila suqi. Jadi. Uh, At-tujaru zahabu ila suqi. Mumtaz. Iya, Barakallahu Syukran Umu Ibu Ratmi. Ya. Jazakallah khair. Iya, alhamdulillah terima kasih. Ya. Taib, jazakallah khair kepada Umar Ratmi di Kampung Rambutan ya. Taib, kita lanjutkan kembali. Taib. <clears throat> Tafadhal. الآن ندخل في التمرين الخامس الآن ندخل في تمرين في التمرين الخامس latihan ke lima di buku cetakan lama halaman berapa akhi? 73 Hah? 74 74 di sini halaman 72 cetakan baru di halaman 72 nah di sini perintahnya bagaimana? Iqra waqt waktu. Nah, siapa yang baca di sini? Anak apa antum yang baca, ikhwan? Nah, nah antum ya, ikhwan. Anak. Tak. Fadal ya, Syekhana. Ya, fadal ya, Syekh. Nah. Iqra waktu. Nah. At-tullabu fil fasli. Jamil. Tarjim ya akhir kirim. Eh, para pelajar itu di dalam kelas. Ah, santa. Thaniya, Ithnan. Nah. Taib, labas. Man haula'il awlad? Nah ahum abnauka Beri harakat tahi al auladu man haula il auladu man haula il auladu ahum abnauka la hum abnau akhi Naam Terjem Salasa Terjem awalan ya Syekh eh, Siapa anak-anak kecil ini hmm. Apakah mereka anak-anak kamu Naam La, mereka adalah anak-anak saudara saya. Jamil, ahsan. Salasa. Salasa. <clears throat> Man haula'in nasu hum hujajun min Turkiya. Nah. Siapa orang-orang ini? Mereka adalah para jemaah haji dari Turki. Jamin. Nah. Arba'ah. Arba'ah. Aina tujaru Zahabu ila suq. Sekali lagi, akhi. Aina tujaru Zahabu ila suq. Nah, terjem. Di mana para pedagang itu Para pedagang itu telah pergi ke pasar. جميل أحسنت يكفي يا أخي ما شاء الله بارك الله فيك نعم من يقرأ الرقم الخامس تفضل يا شيخ من تفضل يا إحسان تفضل خمس خمسة خمسة طيب. نعم مم. من هؤلاء الر... نعم صح. من هؤلاء الرجال هم ضيوف نعم ترجم Siapakah uh, lelaki itu siapakah mereka siapakah para lelaki itu nah, siapa mereka laki ya, laki-laki nabi baik hum dhuyufun mereka adalah para tamu jamil nah sitta sitta al-falahuna fil huquli nah wa abna'uhum fil madrasati para petani itu di kebun dan nah. anak-anak mereka di sekolah jamil Hasan al hukul maknahu ah al-hadiqah nah kebun-kebun nah atau ladang al-haql bisa berarti ladang ladang nah nah serah sabah nah aina at-tullabul jududu ba'dhum fil fasli wa ba'dhum indal mudiri nah di para murid-murid yang baru nah sebagian mereka berada di kelas dan Nah. sebagian mereka ada di kepala sekolah نعم sedang bersama kepala sekolah جميل طيب استمر أنت يا فواز تفضل يا أخي ثمانية ثمانية نعم أعمامي تجار كبار نعم أعمامي ما معنى أعمامي أعمام جمع من عم ما معنى عم paman-paman نعم paman-pamanku eh, semuanya pedagang-pedagang yang besar. besar. Nah, masya Allah. Istamir, tisah. Haulai ikhwati. Naam. Mereka semua adalah saudara laki-laki kami. Nah. Saya, saya. Ya. Nah, jamil. Hmm. Fadal ya Farhin. Asyara. Asyara. Nah. Aina abna'uka ya Ali. Nah. Di mana ala <coughs> hmm. Di mana anak-anakmu? Anak-anakmu ya Ali. Nah, si anak laki-laki apa anak perempuan? Taib, labas. Nah, hum. Hum. Hum. Fi... Tiga bung. Hum. Hum fit dukanu. Hah? Hum. Ada fi di situ sebelumnya. Hum fit dukanu. Hum fit dukani. Hum fit dukani. Kafnya diberi tasdid. Hum fit dukani hum fit jamil mereka di toko mereka ada di di toko nah nah jamil at Sekali lagi ya, ahada ashar, sebelas. Ahada ashar. at Lamnya ada tasdidnya. At-tulabu. At-tulabu. Jangan dilepas saja lamnya ah At-tulabu. Ditahan sebentar. At-tullabu. Nah. At-tullabu. Jamil. At-tullabul kibaru fil mal'ab. Fil mal'abi. Fil mal'abi. Nah. Wat-tullabu. Disambung, disambung akhir. Tullabul. Hmm. Wat, nah, alif lam syamsiyah di sini. Wat-tullabus sigharu. والطلاب الصغار Hmm, terputus. Fil fasli. Terjemah akhir kirim. Murid murid-murid yang besar itu nah. di dalam Al-Mal'ab. Hmm, dah lupa akhi. Di di lapangan atau di tempat bermain. Nah. Murid-murid yang besar itu di besar-besar itu di lapangan. Di lapangan atau tempat bermain. Dan nah. <coughs> murid-murid yang kecil itu di kelas. Jamil. Ya Khfi, nah, anta ya Ridwan istamir. Ya. 12. Naam. Haula'il fityatu ikhwatun. Nah. Para pemuda itu adalah bersaudara. Nah, mereka itu para pemuda adalah saudara. Nah. تفضل أبوهم إمام إمام هذا المسجد إمام إمام هذا المسجد هذا المسجid yamin yamin bapak-bapak mereka bapak mereka bapak mereka adalah seorang imam di masjid ini nah imam di masjid ini jamin ثلاثة عشر ثلاثة عشر هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي نعم Eh, orang-orang uh, dewasa ini mereka adalah para petani di desa saya. Jamil, Hasan. Nah, istimewa ya akhi. 14 14 Aina at-tullabul jududu? Di mana para pelajar yang baru itu? Nah. Akharaju. Nah, akharaju. Nah, wa dhahabu ah. ila al-maktabati. Nah. Apakah mereka telah keluar? Iya, Mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Nah, mereka semua keluar dan pergi ke perpustakaan. Nah. Taib akfi. Anta ya akhi? خمسة عشر Nah. أهؤلاء الأطباء مسلمون نعم هم مسلمون Apakah para dokter itu orang-orang muslim? Jamil. Naam, mereka semuanya muslim. Jamil. Ahsan. ستة عشر li abna'un sigarun ba'duhum fil madrasati al-ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasati al-mutawassitati eh, jamil <clears throat> terjem aku memiliki anak-anak kecil nah sebagian mereka di madrasah ibtidaiyah nah di sekolah dasar dan hmm. sebagian mereka di sekolah SMP nah sekolah menengah Hasan. Baik. Baik. Naftahul majal al-mustami. Eh? Nah. Eh, bagi para pendengar, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk membaca nasi yang terdapat dalam tamrin yang ketiga, pelajaran yang ketiga belas, tamrin yang kelima. Di 823 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, Dengan siapa? Ibu di mana? Dari Yuni di Cikarang. Oh iya, silakan. Silakan Bu Yuni, latihan yang kelima tadi, al-khamis. Iqra waktu hmm, Nah. واحد nah, الطلاب في الفصل جميل. ترجم يا أستاذ Nah, terjem, la bas. Tafadhal, terjemi. Siswa-siswa itu di dalam kelas Nah, Isnan Man ha'ula'il awladi al Man ha'ula'il awladi Dimana auladi? Ya Kenapa auladi bukan auladu? karena haulainya itu uh, apa kasroh ya nah nah, nah haulail kasroh tapi bukan karena dia uh, majrur bukan tapi karena memang aslinya dia uh, eh, Dhamma man il auladu dia aslinya memang kasroh oh iya hmm. isnan man il auladu nah ahum abna'uka Nah. La hum di, abna'u ahi. Dikecilkan sepertinya radinya agar ada tidak ada feedback. Nah, fadal. Uh, ya. eh, siapa siapa mereka anak-anak itu? Nah. Apakah mereka anak-anakmu? Jamil. Bukan. Mereka anak-anak saudaraku. Jamil. Nah, sarasa. Salasa man haula'in nasi hum Taib, lalas. Nah. Hum hujjajun min Turki min Turkiya. Nah. Siapa siapa orang-orang eh siapa mereka siapa orang-orang itu? Nah. Mereka uh, <clears throat> hujjajun. Hujjajun jamaah daripada hajun. Haji. Ya. Nah. Mereka para haji dari Turki. Jamil. Nah, arba'ah. Aina tujaru zahabu ila suki. Nah. E, di mana para pedagang itu? Nah. Mereka pergi ke pasar. Jamil. santi, Syukran. Jazakillah khair. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakallah khair kepada Ibu Yuni di Cikarang. Dan bagi para pendengar yang lain Anda bisa bergabung kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Dwi di Tambun. Baik, Pak Dwi ya, di Tambun. Eh. Fadallah Dwi. Uh, ayo rakam. Rakam khamsa. Khamsa. Man haula ir man man haula rijalu? Naam. Suaranya seperti kenapa suaranya terputus? Iya. Pak Dwi? Ya. Eh, uh, dicoba kembali Pak Adi terputus-putus ini Pak. Oh. Baik, silakan Pak, langsung. Ya, teruskan, teruskan. Man ir man haula'ir rijalu hum duyufun. Naam. Siapakah para laki-laki itu? Naam. Mereka adalah para tamu. Jamil. Al-fallahuna ست- آه، اقرأ الرقم أولا oh. Uh, as-sittah نعم، ستة as-sittah لا تقل الستة ستة فقط ah sittah نعم sittah نعم al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum fil madrasati نعم para petani para petani itu ada di dalam kebun الحمد لله. dan anak-anak mereka di dalam sekolah جميل aina sekali lagi أخي نعم صحيح نعم تفضل أخي سبعة sab'ah aina tullabul jududu نعم ba'duhum fil fasli wa ba'duhum 'indal mudiri نعم di manakah para murid-murid baru itu نعم sebagian mereka ada di dalam kelas dan sebagian lagi di samping kepala sekolah. Nah, maksudnya sedang berada bersama? Sedang berada bersama kepala sekolah. Ini, nah, samaannya? A'mami tujarun kibarun. Nah. Paman-paman kami adalah para pedagang besar. Nah, paman-pamanku? Paman-pamanku adalah para pedagang besar. Nah, ah Dwi, ah, mamun di sini jamak daripada apa? Amun. Amun. Amun di sini maknahu? Paman. Uh, eh, lebih diperjelas? Paman sini paman dari pihak laki-laki, paman pihak dari ibu. Oh, dari Ammi. Amun dari mana? Dari bapak dari dari ibu? Dari bapak. Dari bapak. Syukuran akhi. Jazakallah khairah dari. Hayakum. Hayakum. Baik, jazakallah kepada Pak Dwi di Tambun Taib. Bagi para pendengar lain kita berikan kesempatan kembali Anda ingin yang ingin bergabung di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, dengan siapa Ibu di mana? Umu Umair di Ciledug. Taib. Nah, tafadhal Umu Umair. Uh, eh, rakam tis'ah. Tis'ah. Nah, nomor nomor 9. Tis'ah. Haula'i ikhwa haula'i ikhwati. Nah. Mereka semua adalah saudaraku. So, nah, saudara-saudaraku. Nah. Asyara. Nah. Aina abna ukaya aliyu. Hum fi hum fi dukani. Nah. Di mana anak-anakmu ya Ali? Nah. Mereka di toko. Nah, sedang di toko atau di pasar seperti ini. Nah, ahada ashar? Ahada ashar. Atulabul kibaru fil abi. wa sigaru fi fil fasli. Nah. Para pelajar yang besar itu di lapangan nah. dan para pelajar yang kecil itu di kelas. Jamil. Nah. Isnata ashar. Haula yusitiatu ikhwatun. Nah abuhum imamu hadal masjid. Nah. Uh, mereka pemuda-pemuda itu bersaudara. Nah. Bapak mereka imam masjid ini. Jamil. Salah salah satu asyar. Nah. Haula irrijalu falahuna min qaryati. Nah. Uh, laki-laki uh, para nah. laki itu uh, petani dari desaku. Petani para petani dari desaku. Nah, jemil. Syukuran. Ummu, jazakallah khair. Hayakumullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan satu pendengar kembali di 8236543 bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung. Pelajaran yang ke-13, tamrin yang ke-5. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Siapa? Di mana? Afan kurang jelas diulangi kembali dari mana Ibu? dari Cikarang. Oh, Cikarang. Thank ya, you. Ya, silakan. Silakan dibaca. Tafadhal. 14 dari nomor 14. 14. Iya, Ustaz. Uh, 14. 14. 14. Naam. Ainat tulabul jududu. Sekali lagi, Afwan. Ainat tulabul Naam, terputus-putus sepertinya. Oh. Nah, silakan terus diulangi teruskan. kembali silakan eh, Ibu diulangi kembali. Ya. Naam. Teruskan. Akharaju. Akharaju. Akharaju. Naam. nah akharaju zahabu ila. Eh, Afwan. Eh, Terputus-putus ya Bu, silakan dicoba kembali Bu. Afwan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi Ibu yang di Cikarang, Anda bisa menghubungi kembali tidak jelas sekali didengarnya kita. Menggunakan HP sepertinya. Iya. Tapi kita angkat kembali penelponnya selanjutnya. 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Wafa. Di mana Umu Wafa? Di Cilengsi. Taip, silakan. Hmm. Silakan Umu Wafa dari Arba'ata Asyar. Arba'ata Asyar. Hmm. Aina tulabul jududu? Nah. Naam. Akharaju? Naam. Kharaju wa zahabu ilal maktabah ilal maktabati. Nah, Jamil, terjemahkan. Uh, di mana para murid yang baru itu? Nah. Apakah mereka telah keluar? Jahit. Ya, mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Nah, ahsanti. Aha ula il... Nah, khamsata asyar. Ah, khamsata asyar. Nah. <clears throat> Aha ula il Atibba'u. Atibba'u muslimun. Atibba'u. ula'il atibba'u muslimuna. Uh, toknya tidak ditasdid, jadi jangan ah. ditahan. Nah, atibba'u. ula'il atibba'u muslimuna. Nah. Naam hum muslimun. Hum muslimuna. Nah. Hum muslimuna. Apakah mereka para dokter muslim? Mumtaz. Ya, mereka muslim. Jamil. Nah, 16. 16 li abna'u sigharun ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyah wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Baik, Nah. Saya mempunyai anak anak kecil anak, anak kecil anak-anak kecil sebagian mereka di sekolah di sekolah dasar nah. dan sebagian mereka di sekolah menengah. Jamil. syukuran. jazakillah khair. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ya, ya, jazakillah khair kepada uh, penelpon yang terakhir tadi dari Muafa di Cilangsi dan pada pendengar jangan kemana-mana Kita rehat sejenak, setelah itu kita akan kembali tetap di frekuensi 756 AM. Kita akan simak jeda yang berikut ini terlebih dahulu. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. للذاكرين والذاكرات Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi Anda yang ber- bergabung bersama kami kajian bahasa Arab untuk bimbingan bahasa Arab dan eh, untuk pemula lanjutan telah kita kita kembali lanjutkan dan masih dalam pelajaran yang ke-13 tamrin yang selanjutnya Ustaz ya. Tafadhol Ustaz. طيب بسم الله الآن ندخل في التمرين السادس Al-an sekarang nadkhul fi kita masuk ke at-tamrin as-sadis latihan ke 6. Uktub jam'al kalimatil atiyati. Uktub hmm, di sini perintahnya Mada ya ikhwan? Tulislah, tapi kita ganti ikra. Hmm, karena di sini kita tidak bisa melihat tulisan antum, kita ganti dengan ikra, bacalah. Jam'al kalimatil atiyah jamak daripada kalimat atau kata-kata berikut. Bacalah jamak daripada kata-kata berikut. Kata-kata yang kita akan baca setelah ini adalah semuanya mufrad bentuknya tunggal. Antum diminta untuk apa, Ikhwan? Menyebutkan jamaknya. Nah. Nafs al majalil mustami au an taib al-mustami' taib. Kita buka pertanyaan untuk iya. ini. Bagi para pendengar kita berikan kesempatan Anda kembali di 8236543 untuk menjawab tamrin yang ke-6 yang terakhir dari pelajaran yang ke-13 di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Silakan. Fadhal Mu Aisyah. Naam. At-tamrin as-sadis, ra'aiti? Ra'aiti insyaallah. Naam, fadhal نعم تفضل كبير نعم كبار نعم مسلم مسلمون جميل رجل رجال ممتاز ابن أبناء ممتاز ضيف ضيوف نعم فتى فتية فتية ممتاز حاج حجاج ممتاز أخ إخوة أحسنت صغير صغار مم، جميل طويل طوال أحسنت غني أغنياء ممتاز فقير فقراء Masya Allah Sepertinya sudah disiapkan sebelumnya Ummu Aisyah ini أنفا سمعت في راديو Eh, Tahib la bas Hayakumullah Syukran Jazakallah khair Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Mu Aisyah di Rawalumbu. Silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 kita berikan kesempatan selanjutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ibu di mana? Dengan Umu Amar di Tambun. Taim, silakan. silakan Umu Amar. Ya. Kabirun. Nah, mana kabirun Umu Amar? Besar. Nah, diterjemahkan Umu Amar ya. Iya. Kabirun, besar, kibarun. Mumtaz. Muslimun, orang Islam. Nah. Muslimuna. Mumtaz. Rojulun, laki-laki. Nah. Rijalun. Nah. Ibnun, anak laki-laki. Nah Abnaun. Abnaun, mumtaz. doifun hmm. tamu. Nah. Duyufun. Mumtaz. Fata. Sekali lagi ummu Amar. Ya. Fata, tidak dibatasi. Fata. Fata. La Nah, langsung saja lewat. Nah. Pemuda. Nah. Fityatun. Fityatun. Fityatun. Nah. Hajun. Sekali lagi ummu. Hajun. Nah, hanya panjang hajun. Hajun. Nah haji. Naam, orang haji. Hujajun, Naam. Ahun saudara laki-laki. Naam. Ikhwatun. Ikhwatun sahih. Sogirun Naam. kecil. Sigorun. Mumtaz. Tawilun tinggi. Naam. Tiwalun. Goniyun kaya. Naam. Agniau. Mumtaz. Fakirun miskin fuqara'u. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Ummu. Jazakillahu khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan kesempatan untuk dua penelpon kembali di 8236543 bagi Anda yang ingin bergabung dan berinteraksi secara langsung di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ibu Anissa di Bekasi. Baik, silakan, Su. Silakan Ibu Anissa. Eh, iya, Pak. Tamrin As-Sadis kabirun nah. kibarun nah. muslimun muslimuna mumtaz rajulun rijalun nah. ibnun nah. abnaun nah. Doy, duyufun sekali lagi ummu duyufun panjang duyufun nah. fata fityatun nah. hajjun hujjajun jamil akhun ikhwatun, Mumtaz. صغير صغار Nah, طويل طوال santi. غني أغنياء Nah. فقير Ah, Afwan sekali lagi sekali lagi Ummu. Agnia'u. أغنياء Nah, فقير فقراء mumtaz. Makasih, Syukran. Ustaz. jazakallah. Assalamualaikum. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain satu penelpon kembali kita terima di 8236543. Baik, kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa bapak di mana? Dari Budi di Tambun. Ya, silakan Pak Budi, tafadhol. At-tamrin as-sadis. dikecilkan sedikit suara radionya. Kabirun. Nah. Kabirun besar. Nah. Kibarun. Jamaknya? Kibarun. Sepertinya ada feedback sepertinya. Pak Budi tolong suara radionya dikecilkan saja. Kabirun besar. Nah. Kibarun. Nah. Muslimun muslimuna orang Jai. Islam. Nah. Rojulun rijalun laki-laki. jamin. Ibnun abn abnaun. Nah. Anak laki-laki. Nah. Doifun duyufun. Nah. Tamu. Jayid. Fata fityatun pemuda. Eh, pemuda. Sahih. Ya, pemuda. Sahih pemuda. Nah. Hajun hujjajun. Nah. Haji. نعم akun ikhwatun ikhwatun, sahih saudara laki saudara laki-laki. Nah. Sohirun, sigorun. Nah. Kecil. Nah. Kecil. Nah, sahih. Kecil. Tawilun. Tawilun. Tiwalun. Tiwalun. Nah. Tinggi. Tinggi. Ghaniyun. Aghniya'u. Nah. Aghniya'u. Aghniya'u. Nah. Aghniya'u kaya. Nah. Fakirun. Fukorau. Fukorau. Miskin. Orang miskin. Nah, santai ya. Syukran akhi. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, jazakallah khair kepada Pak Budi dan kita lanjutkan ke bahasa Tafadhol. Nah. Kita baca kalimat yang ada dalam kotak ya, ikhwan. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimat jamak min kalimah. Jamak min kalimah al-jadidah yang yang baru. Di sini ada al-haqlu. Hmm. Al-haqlu jamaknya huqulun. Hmm. Al-haqlu jamaknya al-huqulu. mana haqlun alifan ya Ridwan? Mazra'ah. Mazra'ah, ladang atau nah, kebun. Nah. Huqulun jamak daripada haqlun. An-nasu. mana an-nasu? Nah, oh. orang-orang. Manusia. Manusia. Nah. Al-qaryatu desa. Desa. Al-qaryatu masyaallah. Desa. Ad-dhaifu. Ad-dhaifu tamu. Ahsantum. Asy-syaikhu. Hmm, asy-syaikhu. Asy-syaikhu di sini bisa maknanya bapak tua. Uh, nah, orang laki-laki yang sudah cukup uh, sangat uh, berumur uh, orang apa namanya sini? Istilahnya apa dalam bahasa kita ini? Sepuh. Sepuh, sudah sepuh. Nah, nah, bukan sepuhan, nah, sepuh. Nah. Al mat'amu restoran. Restoran. Nah, kita pilih kalimat yang yang baik sini. Nah, restoran al mat'am atau rumah makan. Nah. Al tidak iya Antum lihat dengarkan bagaimana cara bacanya? Al tidak iya Nah. Di sini karena alifnya Ridwan, alifnya apa di sini? Uh, Hamzatul wasal sehingga tidak dibaca. Hmm. Nah, al madrasatul ibtidaiyah. Langsung ke lam lalu ke ba. Nah. Semua makna kalimat insyaallah ma'ruf insyaallah. Sekadalik? Bala. Bala ya Ustaz. Baik, masyaallah. Baik ya, akhi. Sekarang kita masuk ke ba. Hmm, hmm. Nah Hmm. Ad-darsu as-salis asyar ini ada alifnya ada bagian pertamanya, sekarang ada bagian baknya. Mudakar muannas maksudnya. Ah? Mudakar muannas atau sudah cek sepertinya. Masya Allah, sahih. Ah, iya. Sahih. Lalu juga ada jimnya sini, ada tuh? Ada jimnya, oh ya ada jimnya, Masya Allah. Jadi adar susalis asyar nih ikhwan, cukup panjang. Ada alif, lalu ada ba yang sekarang kita akan baca, lalu ada jim yang mudah-mudahan pada pekan depan kita bisa baca. Setelah itu kita masuk adar surabi asyar. Baik, eh, ba da, di buku cetakan baru ada di halaman eh, arbaatun wa sab'un. Arbaatun wa sab'un 74. Antum yang cetakan lama berapa, akhi? Ah, Sittatun wa sab'un. Sittatun wa sab'un 76. طيب لعلنا نطلب من أخ رضوان بأن يقرأ الحوار اقرأ بصوت واضح وتمهل قليلا يا أخي لا تسرع في القراءة نريد أن يكون القراءة يعني بالدقة لا تسرع فضل يا أخي من هؤلاء الفتيات يا مريم يا مريم sekali يا أخي الكريم يا مريم نعم اقرأ اقرأ مرتين يا أخي لكل جملة مرتين من هؤلاء الفتيات يا مريم نعم <clears throat> هن زميلاتي نعم مرة أخرى هن زميلاتي زميلاتي نعم لأن بعد أخواتهن مرة أخرى يا أخي أخواتهن أخوات هن أخوات هن نعم نعم هن أخوات نعم نعم هن أخوات ممتاز من أبوهن من أبوهن جميل أبوهن الشيخ البلال سكرك يا أخي أبوهن الشيخ بلال نعم أمهن أستاذتي نعم ما شاء الله أمهن أستاذتي جميل أين بيتهن نعم أين بيتهن baituhunna qaribun minal madrasati. Nah. Baituhunna qaribun minal madrasati. Baik, syukurna Ridwan, jazakallah khair. Di sini ba eh, sama seperti bagian alif ada dialog, hanya saja ba di sini lebih pendek daripada dialog di alif. Dan di sini seperti yang Ridwan katakan di sini eh, banyak sekali Isim mu'annas ini. Banyak sekali isim mu'annas. mu dan diberikan contoh kepada kita juga bagaimana jamak-jamaknya. Masya Allah. Bentuk bentuk apa namanya? Bentuk jamaknya. Kita baca sekali lagi. Istami' jiran. Wa eh, nutarjim eh, kalimah-kalimah. Man ha'ula'il fatayatu ya maryamu. Nah. Man ha'ula'i. Mana man ha'ula'i ya kawan Siapa, Siapa mereka itu Al-Fatayatu Pemudi, para pemudi ya Maryamu wahai Maryam nah nah jadi yang bicara di sini ada Maryam lalu ada satu orang lagi hmm, satu orang ini bertanya kepada Maryam Man al fatayatu ya Maryam? Siapa mereka para pemudi itu wahai Maryam? Jawabannya Hunna zamilati. Maryam menjawab, apa jawabannya, Ikhwan? Mereka adalah teman-teman. Mereka hunna. Ah, di sini lihat bagaimana ada kalimat baru seperti di sini. Hunna. Nah. Hunna mereka itu, ah, tapi hunna di sini mereka di sini untuk laki-laki atau perempuan ya, Ikhwan? Untuk perempuan. Hunna zamilati. Zamilati jamak daripada zamilatun. Zamilati jamak daripada zamilatun. Adapun al-fatayatu jamak men? Fatah fatatun al fatatu alif fa afwan alif lam fa ta alif lagi al fatatu ada ta marbuta di belakangnya al fatatu jamanya al fatayatu nah zamilatu jamanya uh, eh, mufradnya apa ikhwan zamilatun jamanya zamilatu akhawatun hunna akhawatun hunna hmm, lihat di sini ikhwan ada dua alif alif yang pertama maknanya hal apakah akhawatun apakah mereka saudara-saudara perempuan hunna mereka itu maksud maksudnya apa? maksudnya apa apakah mereka itu saling bersaudara, saling bersaudara nah punya ikatan persaudaraan satu sama lainnya Jawabannya mahwal jawab ya Khan. Naam hunna akhwatun. Naam ya hunna mereka itu akhwatun saling bersaudara. Akhwatun bersaudara. Man Abu Hunna? Ada pertanyaan lagi di sini. Man Abu Hunna? Man siapa? siapa? Abu bapak. Hunna mereka. mereka. Siapa bapak mereka? Jawabannya Abuhunna Syekhu Bilalun. Bapak mereka siapa? Syekh siapa? Syekh Bilal. Bilal. Masya Allah. Nama bapaknya sini? Syekh Bilal. Syekh di sini? Bukan bukan bukan nama, bukan di sini ada Syekh namanya Bilal. Syekh di sini adalah Tuan. Uh, sebutan untuk uh, orang yang tua. Nah. Ummu ummuhunna ustadati ummuhunna ustadati ibu mereka siapa ya ibu mereka di sini ibu mereka ustadati ibunya para pemuda itu eh, para pemudi itu adalah guru ustadz saya ustadzah saya nah, ustadzah di sini artinya guru perempuan, perempuan saya siapa di sini saya di sini Ikhwan uh, Maryam Maryam Abu Hunna asy Bilal, bapak bapak mereka adalah Syekh Bilal. Ibu mereka adalah guru, guru ah? perempuan saya. Guru perempuan saya. Nah. Aina baituhunna? Aina baituhunna? Di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati. Rumah mereka qaribun dekat dari sekolah. sekolah. Nah. قصير نعم ديالوجنا قصير الحوار قصير هنا بانكس عليه نعم طيب واضح إن شاء الله يا إخوان واضح طيب الآن نفتح إن شاء الله فيما بعد أسئلة لكن الآن يا إخوان هيا استمع ثم كرر kita baca sama-sama ya ikhwan استمعوا ثم كرروا نعم آه، من هؤلاء الفتيات يا مريم من هؤلاء الفتيات يا مريم هن زميلاتي هن زميلاتي أخوات هن أأخوات هن نعم أأخوات هن أأخوات هن نعم هن أخوات نعم هن أخوات نعم من أبوهن من أبوهن من أبوهن من أبوهن أبوهن الشيخ بلال أبوهن الشيخ بلال أمهن أستاذتي أمهن أستاذتي نعم أين بيتهن أين بيتهن أين بيتهن أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة بيتهن قريب من المدرسة sekali يا إخوان. بيتهن قريب من المدرسة. بيتهن قريب من المدرسة فضل اقرأ أنت يا رضوان فضل طيب، أنت قرأت آنفا نعم قرأت طيب، أنت يا أخي أنت نعاس جدا يا أخي من أول من الأول طبعا من هؤلاء الفتيات يا مريم نعم هن زميلاتي نعم أأخوات هن نعم هن أخوات من أبوهن نعم أبوهن الشيخ بلال نعم أبوهن الشيخ بلال بلال أبوهن الشيخ بلال نعم أمهن أستاذتي نعم أين بيتهن بيتهن قريب من المدرسة طيب شكرا يا أخي جزاك الله خير فضل يا فرين اقرأ أنت مرة ثانية من هؤلاء الفتيات يا مريم Hmm, Tarjim amalan ya akh Fahim? Siapa mereka pemudi-pemudi ya Maryam? Nah, pemudi-pemudi itu wahai Maryam. Al-fatayat jama' min mada ya kawan? Al-fatayat jama' min al fatat al fatatu al fityatu jama' min fata nah nah taib hunna hunna zamilati nah terjem mereka teman-teman saya jamil a akhwatun hunna apakah mereka bersaudara apakah mereka bersaudara nah Naam, hunna akhwatun. Ya, mereka saudara-saudara perempuan. Nah, eh, saudara. <laughs> Maksudnya punya hubungan saudara. Tapi Ahsan, lawas. Man Man abuhunna abuhunna syaihu Bilal. Nah, terjemahkan awalnya, Akhi. Ya, Siapa bapak mereka? Abuhunna syaihu Bilal. Bapak mereka Syekhul Bilal. Syekh Bilal, nah. Bilal. Ummuhunna ustadati. Dan ibu mereka ibu mereka ustadah guru-guru saya. Guru saya. Nah, ustadati bukan bukan bukan jamak. Ustazah itu guru, guru perempuan. Perempuan hmm. saya. Nah, jamin. Eh, aina baituhunna? Di mana rumah mereka? Baituhunna qaribun minal madrasati rumah mereka dekat dari sekolah. Muntas Baik, naftah al-majal muslimin. Ya? Bagi para pendengar yang ingin bergabung kembali, Anda bisa menghubungi di 8236543 dan kami berharap untuk penelpon yang sudah masuk kita berikan kesempatan ya bagi mereka yang mungkin belum sempat atau belum dapat masuk. Silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ummu Naila di Cibarusah. Baik, silakan. Silakan Ummu Naila. Dibaca dialognya. Dibacain, tinggi. Nah. Man haula'i fatayatu ya Maryamu. Sekali lagi Ummu. Man Man haula'i fatayatu ya Maryamu. Disambung man haula'il. Oh iya. نعم من هؤلاء الفتيات يا مريم نعم هن Zamilati. زميلاتي هن zamilati. Lanya panjang umurnya zamilati. Hunna zamilati. Nah, lanya sudah panjang tapi mimnya jangan pendek. Zamilati. نعم كن زميلاتي نعم جميل أخواتهن نعم نعم هن أخوات جيد من أبوهن سلاجهم من أبوهن نعم أبوهن Syekhu Bilalun. Ada alif lam di depannya. Asyaihu. Asyaihu abu huna aseku biraluri. Nam. Umuhuna umuhuna nah. ustazati. Nam, sahih. Aina baituhuna. Nam. Baituhuna qaribun minal madrasati. Minal madrasati. Umu nela paham yang dibaca Bu insyaallah? Oh, insya Semua kalimatnya nggak ada yang ingin ditanyakan? Uh, Jelas? Ya, <laughs> yang lain kali tapi dah juga <laughs> masih jauh. Taib, taib. Ya, ya. Syukran kamu. Jazakallah khair. Hmm, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para pendengar yang lain silahkan di 8236543 kita berikan kesempatan kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Bagi para pendengar yang ingin bergabung kembali, Anda bisa menghubungi di 8236543. Pelajaran yang ke-13 untuk sesi yang Mbak ya dari pelajaran yang ke-13 dan untuk uh, halam, buku yang cetakannya lama halaman 76. Nah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa mu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Nah, Fadal Umu Akmal, silakan. Man haula il fatayatu ya Maryamu? Naam. Hunna zamilati. Naam. Aahawatun hunna? Naam. Ummu Akmal, uh, eh, paham yang dibaca? Insya Allah. Baik, di ya, atas kan akhawa akhawatun. hunna? Naam. Naam, hunna akhawatun. Kha-nya diperjelas ummu akhawatun. Akhawatun. Naam. Man Abu hunna Asyaihu Bilalun. Naam. Ummuhunna ustajati. Naam. Aina baituhunna? <clears throat> baituhunna Koribun minal Madrosati Baik, mumtaz. Barakulahikum Ya. Masuknya susah ini. Oh ya, ya, alhamdulillah masuk sudah, alhamdulillah. Sudah beberapa hari, jadi saya dengerin aja. Oh ya labas ya. khair insyaallah. Syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berikan dua penelpon kembali bagi para pendengar. Ya, terus mencoba insya Allah akan mendapatkan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, dengan siapa Ibu di mana? Dengan Ummu Maryam di Cikarang. Baik. Nah, serahkan Ummu Maryam dibaca dialognya. Iqra al-Hiwar. Eh, Bunda jamilati. Nah, yang mana Ummu? <coughs> Man haula'il fatayatu ya Maryamu? Naam. Gunna zamilati Lanya panjang sedikit. Zamilati. Zamilati. Nah. Akhwatun gunna. Nah, sekali lagi Ummu. Akhwatun gunna. Nah. Na'am gunna akhwatun. Man abu gunna. Nah. Abu Hunna Syekhu Bilal. Nah, disambung Abu Hunna Syekhu. Hunna Syekhu. Nah, kalau diputus umu Hunna berhenti lalu Asyekhu. Oh, kalau yes. Iya. diputus begitu. Abu Hunna Syekhu Bilal. Taib. <clears throat> Umu Hunna ustazati. Nah, ustazati. Hunna ustazati. Mumtaz. Aina baituhunna? baituhunna qaribun minal madrasati. Naam, syukran ummu, jazakillahu khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maryam dan kembali bagi para pendengar yang ingin mencoba kita berikan satu kesempatan terakhir mungkin sebelum kita angkat dari pesan singkat itu ya. Nah. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa ibu di mana? Uh, Ummu Salama di Jatinegara. Baik, silakan. Fadhal Ummu Salama, dibaca dialognya. Man il fatayatu ya Maryamu? Naam. Hunna zamilati. Naam. Akhawatu hunna? Naam. Hunna akhawatun. Naam. Man abu hunna? abu hunna Syekhu Bilalun. Kalau disambung Abu Hunnash. Oh, nah, iya. Abu Hunnash Syekhu Bilalun. Naam. Um, um, ummuhunna ustaqati. Naam. Aina baituhunna? Baituhunna qaribum minal madrasati. Mantaz. Ahsan. Jazakallah khair. Wa iyyaki wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, kita angkat mungkin beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Fadal. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum hmm, untuk dibacakan kembali surat pelajaran ke-8 latihan yang kedua Ustaz. Mungkin merujuk ah sedikit. Latihan ke-8. Ya. Latihan ke-8. Pelajaran ke-8 afwan ini latihan yang kedua nomor satu al-waladu khalidun ya. eh, sebentar yang mana? Uh, nomor ad-dars eh, samin pelajaran ke-8. Ya. Latihan ke Latihan yang kedua nomor pertama, nomor satu. Naam. Al-waladu khalidun itu mudhaf mudhaf ilaihi bukan? Oh, bukan, bukan. Hadzal waladu khalidun, bukan. Hmm. Ini bukan mudhaf ilaihi, bukan. Baik. Adakah kaidah atau cara untuk merubah kata yang mufrad menjadi jamak dan bagaimana cara untuk mengetahui kata itu termasuk jamak mudzakkar salim atau jamak taksir? Dari pendengar kita di Bekasi. Nah, wallah wallah apakah ada ada semacam rumus di sini? E, sepertinya sebagian besar daripada jamaah itu ada ada yang yang kiasi yang bisa kita kiaskan dan ini e, biasanya akurat seperti kalimat muslim, muslimun. Lalu mukmin, mukminun. <clears throat> Tapi ada juga beberapa jamaah yang memang e, dia e, mesti dihafal hmm. seperti kitabun tiba-tiba zamannya jadi kutubun kutubun nah masjid masajid nah ini wazan-wazan seperti ini sepertinya Allah alam e, saya tidak tahu apakah ada semacam cara yang untuk mengetahui ini apakah ini jamak mudzakkar salim kita tahunya setelah setelah bentuk jamaknya diketahui setelah bentuk jamak diketahui muslimun misalnya ah kita ketahui ternyata jamak mudzakkar salim tapi untuk ini wallahu alam Baik, Ustaz, pada contoh latihan yang keempat. Nah. Kenapa zahabu setelah hurufnya ada waw Ustaz? Zahabu, kharaju. Nah, untuk menunjukkan jamak, untuk menunjukkan jamak. Waw dan alif itu untuk menunjukkan jamak, ya. maka perlu diperlukan di situ. Nah. Iya. Baik, yakfi Ustaz. Yakfi. fi. E, sepertinya <clears throat> kita baru saja dapat membaca dialognya saja di bagian ba ini ad-darsu ats-tsalits asyar Insya Allah pada pertemuan akan kita akan masuk ke Samarinu dan tidak lupa terus kita ingatkan untuk ikhwan murojaah, ikhwan dan akhwat murojaah karena kita mengharapkan setelah adars Rabi Ashar atau Adars Hami Ashar ada ada ikhtibar ikhwan? Bada Arba'at Ashar. Bada Rabi Ashar setelah pelajaran ke-14 insyaallah kita akan uh, kembali mm, ada semacam tes atau ulangan. Sehingga dipersiapkan dari sekarang dan mudah-mudahan pada saatnya kita dapat menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan dengan benar insyaallah. Demikian dari saya ada kekurangan mohon maaf. Subhanallah hamdik, syukurlah ilaha illa anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.